Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kehadirannya sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati, pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang melahirkan sekian banyak kebaikan-kebaikan untuk kita. Sebagaimana saya juga memohon kepada Allah Azza wa Jal agar perpisahan kita nanti menjadi perpisahan yang dirahmati, perpisahan yang diberkahi dan perpisahan yang melahirkan sekian banyak kebaikan untuk kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kalian tidak akan dapat melakukannya Sehubungan dengan ayat ini, Imam Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan secara makna bahwa melalui ayat ini Allah memberitahukan tentang ketidakmampuan hamba-hambanya untuk menghitung seluruh nikmat-nikmatnya dan ketidakmampuan hamba-hambanya untuk mensyukurinya. Namun demikian, ada satu nikmat yang kita pada umumnya, baik sebagai individu maupun komunal, sebagai pemerintah ataupun rakyat, tidak akan dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, jika tidak ada nikmat yang satu ini. Nikmat ini adalah nikmat yang dicari, nikmat yang diinginkan oleh banyak orang tanpa terkecuali, yang muslimnya ataupun yang non-muslimnya, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, bahkan bagi kaum muslimin secara khusus tidak ada nikmat yang lebih besar setelah Islam selain dari nikmat ini. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat keamanan dan kedamaian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat ini kepada bangsa Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang nabi dan rasul di tengah-tengah mereka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada sebahagian dari mereka yang tidak mau memenuhi seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah azza wa jalla ingatkan mereka dengan nikmat ini, nikmat kedamaian dan nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamarat kulli syai bukankah kata Allah kami telah memberikan keteguhan kepada mereka berupa negeri yang aman negeri yang damai bahkan didatangkan ke negeri tersebut buah-buahan dari berbagai macam jenisnya Allah subhanahu wa ta'ala juga ingatkan mereka bahwa negara-negara yang ada di sekitar mereka adalah negara-negara yang tidak aman, negara-negara yang tidak ada kedamaian karena telah terjadi kerusakan di dalamnya, tindakan teror, tindakan radikal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina?" Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang damai, wa nasu min haulihim. Sementara negara-negara yang ada di sekitar mereka adalah negara-negara yang tidak aman, negara-negara yang penuh dengan teror, negara-negara yang terjadi di dalamnya tindakan-tindakan radikal seperti rampok-merampok dan semisalnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa tindakan teror dalam bentuk apapun dapat mengancam keamanan dan kedamaian serta keutuhan sebuah negara. Termasuk negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Apalagi jika tindakan radikal tersebut membawa-bawa nama agama, mengatasnamakan Islam, sementara Islam jauh dari tindakan radikal. Islam jauh dari kekerasan. Islam adalah agama yang mencintai keamanan. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Memang benar. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak memberikan loyalitas sedikit pun kepada orang-orang kafir. Akan tetapi harus kita ingat, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin على alla ta'dilu i'dilu هو أقرب littaqwa jangan sampai kata Allah karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu bertindak tidak adil berlaku adilah karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan Nabi alaihi salatu wasalam dalam situasi perang beliau dikabari bahwa di suatu kampung terdapat orang-orang kafir. Apa yang beliau lakukan? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dengan serta merta menghabisi dan menyerang kampung tersebut hanya karena mendapatkan informasi yang seperti itu. Yang beliau lakukan adalah mencoba untuk memeriksanya, menelaahnya, mengetahuinya dan mendengarkan apakah di kampung tersebut didengungkan suara azan ataukah tidak? Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar ada suara azan yang dikumandangkan di kampung tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak kemudian menyerang kaum itu atau kampung tersebut karena Nabi alaihi salatu wasallam merasa yakin bahwa di kampung tersebut ada kaum muslimin. Beliau tidak ingin ada korban yang berjatuhan dari kalangan kaum muslimin. Coba bandingkan. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang katanya berjihad, yang katanya membela agama Allah, kemudian dengan entengnya melayangkan jiwa kaum muslimin yang tidak berdosa. Sungguh, apa yang dilakukan, apa yang dilakukannya bukanlah jihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang tegas di dalam Al-Qur'an Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia itu jauh lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jal daripada melayangnya jiwa seorang muslim ketika kota Mekah sudah kembali dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tersisa beberapa gelintir dari orang-orang kafir Quraisy mereka dalam keadaan ketakutan mereka dalam keadaan terhina menunggu eksekusi dari Nabi alaihi salatu wasallam tetapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada mereka, "Idhabu, pergilah kalian dari negeri ini. Antum kalian semua telah terusir." Nabi tidak menghabisi mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh segelintir orang yang katanya melakukan jihad di jalan Allah kemudian dengan semena-mena menghabisi nyawa orang-orang kafir yang sesungguhnya di dalam syariat Islam diharamkan darahnya untuk ditumpahkan Orang-orang kafir yang tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Orang-orang kafir yang masuk ke negara kaum muslimin dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan memiliki jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Orang-orang yang melakukan tindakan tersebut diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan ancaman lam yarih raihatal jannah. Tidak akan dapat mencium wanginya surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Munculnya tindakan radikal dengan segala macam bentuknya mengatasnamakan agama khususnya di negeri kita sesungguhnya memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa ternyata radikalisme itu tidak melulu disebabkan karena adanya kesenjangan sosial bukan pula karena faktor ekonomi akan tetapi justru yang menjadi penyebabnya adalah munculnya ideologi-ideologi yang mengancam keamanan ideologi-ideologi yang mengancam kedamaian dan keutuhan negara ini. Karena sesungguhnya akar dari pemahaman ideologi tersebut adalah al-khuruj al hukam, melakukan pemberontakan. Jika kita menelaah kembali sejarah maka ideologi yang akar pemahamannya adalah pemberontakan di antaranya ada pada kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok pertama yang menyimpang dari Islam kelompok yang dikenal dengan nama Al-Khawarij di mana slogan mereka adalah la hukma illallah tidak ada hukum kecuali hukum Allah Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan kalimatul haq ini adalah kata-kata yang benar akan tetapi yang dimaukan di balik kata-kata tersebut adalah kebatilan. Kata-kata itu ditafsirkan dengan tafsiran yang batil. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita agar tidak terpengaruh dan terpesona dengan tampilan agamis, dengan tampilan religius dari mereka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim kalian akan merasa bahwa salat kalian tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan salat mereka kalian akan merasa saum yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saum yang mereka kerjakan namun demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah mereka sesungguhnya telah keluar dari Islam begitu cepat seperti keluarnya anak panah dari busurnya kelompok yang dewasa ini identik dengan kelompok Khawarij adalah kelompok teroris entah itu ISIS atau Al-Qaeda atau yang berafiliasi kepada keduanya kita tidak boleh terpana kita tidak boleh terpesona dengan tampilan religius mereka Mungkin saja jidat-jidat mereka hitam, janggut-janggut mereka panjang. Namun semua itu tidak berarti ketika mereka memiliki akidah yang menyimpang. Ingat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar begitu cepat dari agama ini. Ideologi yang akar pemahamannya adalah pemberontakan juga ada pada kelompok yang dikenal dengan nama kelompok Syiah. Kelompok Syiah adalah kelompok yang memiliki semangat untuk melakukan revolusi dan bukan sebuah rahasia lagi jika kelompok Syiah ada di suatu negeri maka keamanan dan kedamaian negeri tersebut terancam Imam Al-Khomeini yang dikenal sebagai tokoh Syiah dalam sebuah revolusi beliau menghimbau menghimbau kepada orang-orang Syiah untuk melakukan kudeta, untuk melakukan revolusi dan mereka orang-orang Syiah tidak akan pernah rela apabila dipimpin oleh pemimpin yang di luar dari kalangan mereka. Ideologi lainnya yang memiliki Akar pemahaman pemberontakan adalah ideologi komunis. Komunis memiliki ideologi pemberontakan. Mereka ketika ingin menguasai sebuah negara, maka cara yang mereka lakukan adalah pemberontakan. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana peristiwa-peristiwa pemberontakan yang coba mereka lakukan dari sejak tahun 1926 ini menandakan bahwa komunis adalah ancaman yang sangat berbahaya, mengancam keutuhan bangsa dan negara, mengancam keamanan dan juga kedamaian. Jangan pernah mengatakan bahwa kisah tentang komunis adalah kisah yang sudah lewat dan tidak akan pernah terulang lagi. Kita ingat bahwa komunis adalah sebuah ideologi, sedangkan ideologi itu tidak akan pernah mati. Ideologi akan ada, Mungkin saja orang-orangnya sudah meninggal dunia, tetapi generasi dari komunis tetap ada. Bahkan saat ini mereka berupaya untuk menghapuskan TAPS MPRS tahun 1966 tentang pelarangan komunis di Indonesia. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin negara kita menjadi negara yang aman, negara yang damai, maka hendaknya kita bersama-sama bahu membahu bersama dengan pemerintah mengawal negeri ini dari komunisme, liberalisme maupun radikalisme. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apabila negara kita menjadi negara yang aman, negara yang damai, maka semua kita akan merasakan ketentraman semua kita akan merasa nyaman berada di atas agamanya. Semua kita akan merasa aman terhadap keselamatan jiwa, keselamatan harta, keselamatan keluarga, keselamatan kehormatan dan sungguh ini adalah sebuah kenikmatan jika negara seperti ini keadaannya, barangkali negara itu tepat jika dikatakan sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi. Dan ini pula yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumi fakanna mahizat lahu dunya Barang siapa yang merasa aman di dalam rumahnya merasa aman terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya sehat jasmaninya kemudian memiliki bekal dalam mengarungi kehidupan sehari-harinya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faka'anna mahizat lahud dunya," seolah-olah dunia telah dipikulkan kepadanya. Sungguh sangat wajar bila Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajukan permintaan kepada Allah agar negerinya dijadikan sebagai negeri yang aman. Sebelum beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal agar negerinya diberi rezeki yang melimpah, yang beliau pinta terlebih dahulu adalah keamanan. Karena la hayata tidak ada kehidupan yang berarti tanpa adanya keamanan dan kedamaian. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya Rabbi ja'al hadzal balada aminan ya Rabb jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam dan jauhkanlah diriku dan keluargaku dari menyembah berhala. Wa idh qala Ibrahimu dan ingatlah ketika Ibrahim berkata al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan anugerahkan rezeki kepadanya berupa buah-buahan Hadirin kaum muslimin rahimakumullah kita bisa bayangkan seandainya negara kita negara yang tidak aman negara yang tidak ada kedamaian di dalamnya maka sudah pasti negara kita ini menjadi negara yang kacau negara yang banyak terjadi kerusakan di dalamnya negara yang menakutkan negara yang banyak teror di dalamnya negara yang dipenuhi dengan tindakan-tindakan radikal. Dan ini persis seperti yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Nabi Musa menghadapi Firaun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fama amana li Musa illa dzurriyyatan min qaumihi ala khaufin min Fir'aun wa malaihim an yaftinahum tidak ada ketika itu yang beriman kepada Musa kecuali hanya sekelompok pemuda saja dari kaumnya itu pun dalam keadaan takut dari Fir'aun dan pemuka-pemukanya an yaftinahum menyiksa mereka jika negara kita negara yang tidak aman penuh dengan teror maka kaum muslimin khususnya tidak akan pernah bisa menampakkan syiar-syiar Islam masjid-masjid tidak akan ramai dengan pengajian sedikit sekali orang yang menuntut ilmu agama terputus hubungan dengan para ulama. Dan ini adalah keadaan yang sangat buruk. Bila kita mengingat sejarah bangsa ini, maka kita tidak akan pernah lupa. Kita tidak akan pernah lupa dengan apa yang pernah dilakukan oleh partai komunis yang pernah eksis di negara kita. Mereka benar-benar mengupayakan untuk melenyapkan keamanan, kedamaian negeri kita. Sebagai contoh saja, pada tahun 1963 mereka menghabisi para kiai, membunuh, menculik. Bahkan mereka pun berhasil mengadu domba antara para kiai dengan aparat keamanan. Pada tahun 1965 terjadi peristiwa Kanigoro. Sebuah peristiwa yang ketika itu beberapa pelajar Islam Indonesia mengadakan sebuah pelatihan di sebuah masjid. Tiba-tiba di hari yang keempatnya menjelang terbit fajar datanglah sekelompok orang yang ternyata mereka adalah PKI Partai Komunis. Mereka datang menyerbu masjid. Mereka memporak-porandakan masjid. Mereka kemudian mengambil mushab mushab, mengambil Al-Qur'an, kemudian memasukkan ke dalam karung, lalu melemparkan Al-Qur'an tersebut keluar dan diinjak-injak di luar. Mereka kemudian mengatakan yel-yel ganyang santri, ganyang sorban, ganyang santri, ganyang sorban. Sungguh apa yang mereka lakukan ini sangat biadab dan sebuah kenistaan terhadap agama. Tidak cukup sampai di situ. Mereka kemudian mendatangi sebuah rumah kiai yang letaknya tidak jauh dari masjid itu. Mereka menyeret kiai tersebut, menendang, memukul, menganiaya, dan menyiksa kiai itu. Sungguh biadab apa yang telah mereka lakukan. Tidak sampai di situ. Di tahun yang sama terjadi peristiwa cemetuk di mana mereka orang-orang komunis dengan sengaja meracuni kaum muslimin pada saat itu orang-orang komunis menyamar sebagai anggota dari GP Ansor kemudian mereka mengundang mengundang anggota GP Ansor dari kalangan kaum muslimin untuk menghadiri pengajian yang diadakannya tidak ketinggalan para wanita dari komunis yang tergabung dalam gerwani gerakan wanita Indonesia juga menyamar sebagai fatayat NU. Ketika kaum muslimin hadir di pengajiannya dan selesai saat selesai dari pengajian itu mereka kemudian membagi-bagikan makanan yang sudah ditaburi racun akibatnya 62 orang menjadi korban semua korban itu kemudian mereka masukkan ke dalam lubang yang itu terjadi di desa Cemetuk Kabupaten Banyuwangi Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akankah kita biarkan kebiadaban-kebiadaban yang semacam ini terulang lagi? Dan perlu untuk saya ingatkan di sini bahwa komunis tidak pernah mati. Komunis tidak pernah mati. Kenapa? Karena komunis adalah sebuah ideologi. Komunis adalah gerakan internasional yang memiliki jaringan sangat luas di seluruh dunia. Komunis adalah sebuah gerakan yang berwajah ganda. Komunis akan melakukan gerakannya baik secara ilegal maupun secara legal. Secara ilegal maksudnya adalah gerakan bawah tanah. Komunis ketika ingin mewujudkan rencananya, maka mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan tindakan teror. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan tindakan kekerasan. Komunis adalah orang-orang yang cerdik Komunis adalah orang-orang yang licik. Mereka menggunakan taktik yang sangat licik. Bisa saja. Mereka menggunakan orang lain dalam aksi kejahatannya. Mereka akan memanfaatkan orang lain untuk memuluskan maksud dan tujuannya yang dalam istilah mereka menggunakan orang-orang tolol berguna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenyataan ini adalah kenyataan yang seharusnya kita waspadai. Mungkin pemberontakan yang mereka lakukan saat ini berbeda dengan pemberontakan yang pernah mereka lakukan. Karena saat ini mereka masuk ke sendi-sendi masyarakat. Mereka masuk ke dalam kancah politik dan ini hal yang penting untuk kita waspadai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika keamanan dan kedamaian negeri ini sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah kebodohan yang merata. Yang terjadi adalah tindakan kejahatan yang semakin merajalela. Kondisi yang seperti ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang tidak suka dengan syariat Islam, dari kalangan orang-orang yang menganut faham liberal. Sungguh, keberadaan mereka juga mengancam eksistensi negeri ini, mengancam keamanan dan mengancam kedamaian negeri ini. Karena itu kita harus waspada radikalisme, kemudian liberalisme, komunisme adalah fitnah. Fitnah yang besar, fitnah yang harus kita waspadai. Sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iyyakum wal fitnah hati-hati kalian dari fitnah iyyakum wal fitnah hati-hati dari kalian dari fitnah fala tahammu jangan sekali-kali kalian menyambutnya fa innaha tufsidul ma'isyata karena sesungguhnya fitnah itu akan merusak kehidupan wa tukaddirun ni'mah dan akan mengotori kenikmatan wa turisul istiqfal dan akan melahirkan berbagai macam kehancuran dan malapetaka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang cinta damai. Hal ini bisa dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyaksikan munculnya hilal sebagai pertanda bulan Hijriah yang baru akan datang maka beliau menatap hilal tersebut sembari memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan bulan baru yang akan datang ini sebagai bulan yang penuh dengan keamanan dan kedamaian. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan Allahumma ahallahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan baru yang akan datang ini sebagai bulan yang penuh dengan keamanan, kedamaian dan keimanan. Wassalamati wal islam dan keselamatan wat lima tuhibbu wa tardha serta taufik kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi dalam rangka menjaga keamanan dan kedamaian serta menjauhkan dari tindakan-tindakan radikal Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sabdanya idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai apabila salah seorang di antara kalian melewati masjid-masjid kami dan melewati pasar-pasar kami sambil membawa sebilah tumbak maka hendaknya dia pegang bagian tumbak yang tajamnya agar tidak sampai mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Beginilah Islam mengajarkan untuk sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian, kenyamanan hidup bersama. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, teror, radikal dan yang lainnya. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang katanya melakukan jihad di jalan Allah masuk ke dalam masjid yang notabene di dalamnya terdapat kaum muslimin kemudian meledakkan bom di sana sungguh ini tindakan yang biadab Islam mengutuk tindakan yang seperti ini ini bukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan kepada kita kalau kita membawa senjata tajam maka peganglah bagian yang tajamnya agar tidak mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin kaum muslimin darahnya terhormat darahnya dilindungi, hartanya dilindungi. Karena itu kita tidak boleh mengocorkan darahnya, kita tidak boleh merampas hartanya dengan cara yang tidak benar. Kemudian dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqau fi khufratin minan nar." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sampai salah seorang di antara kalian mengarahkan senjatanya kepada saudaranya karena bisa jadi setan yang akan mendorongnya untuk melayangkan senjatanya tersebut sehingga dengan itu ia akan terjerumus ke dalam api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh." hatta yada'aha wa in kana akhahu li abihi wa ummi barang siapa yang mengarahkan senjatanya kepada saudaranya maka sungguh para malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut wa in kana akhahu li abihi wa ummi walaupun saudaranya itu ada hubungan kerabat dengan ayahnya dan ibunya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang bisa dipahami dari hadis ini adalah Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan larangan secara umum melakukan hal yang demikian baik dalam keadaan senja gurau main-main apalagi dalam keadaan serius lianna tarwi al muslim haramun bikulli hal karena menebar ketakutan menebar teror di tengah-tengah kaum muslimin adalah merupakan perbuatan yang diharamkan Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai upaya kita untuk membersihkan negara ini dari komunisme, radikalisme dan liberalisme adalah kita hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, islahul aqidah pembenahan akidah, keyakinan dan ideologi. Biikhlasil ibadah lillah wa tarki ibadah ma dengan cara memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah akan menjadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhoi. Allah akan mengganti rasa takut cemas dalam diri mereka dengan keamanan dan kedamaian. Ya'budunani wa la yusyrikuna Nabi syai'a dengan syarat mereka semua beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menjanjikan kedamaian, keamanan untuk kita semua. Ini janji Allah, wala yukhlifullahu mi'ad dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala ini akan terpenuhi, akan terjadi dengan dua syarat. Apa itu? Yang pertama, ya'budunani beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, meninggalkan berbagai macam tindakan kesyirikan kepadanya. Asy-Syaikh Aman Al-Jami rahimahullah beliau mengatakan bahwa tidaklah paham komunis masuk ke suatu wilayah melainkan karena di dalam wilayah tersebut telah terjadi peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka kita sebagai kaum muslimin wajib membenahi akidah kita, wajib meluruskan keyakinan kita, ideologi kita, dan kita juga wajib berhati-hati dari upaya-upaya dan ajakan-ajakan kepada kebebasan berideologi, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan berakidah. Mungkin dalam benak kita, jaringan Islam liberal lah yang selalu gembar-gembor mengajak kepada kebebasan berideologi dan kebebasan berkeyakinan. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa sejak tahun 1955 komunis sudah mengkampanyekan untuk bersama-sama mengajak kepada kebebasan berkeyakinan dan berideologi adalah Xu Enlai sebagai perwakilan dari komunis Cina mengatakan dalam konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955 dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa para pemimpin komunis para pemimpin komunis mengatakan inna hurriyatal akidah bahwasannya kebebasan berideologi kebebasan berkeyakinan adalah pandangan yang diterima oleh seluruh bangsa-bangsa yang maju dan modern. Kemudian dia juga mengatakan, kami adalah komunis, ateis, tetapi kami sangat menghormati orang-orang yang meyakini suatu agama. Maka kami pun mengharapkan kepada orang-orang yang meyakini suatu agama agar memberikan kehormatan dan memaklumi orang-orang yang tidak meyakini suatu agama. Luar biasa propaganda ini sudah terjadi sejak tahun 1955. Apakah memang sesuai dengan kenyataannya? Ternyata faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Justru mereka menyerang. Mereka memberangus, mereka menjadikan musuh utama orang-orang yang meyakini suatu agama. Agama adalah musuh utama bagi mereka kaum komunis. Karena itu mereka mengatakan bahwa ilgauddin melenyapkan agama, menghilangkan agama dalam diri manusia yang sebenarnya agama itu hanya memberikan kesenangan yang semu itu perkara yang diutamakan. Tujuannya apa? tujuannya dalam rangka menggapai kesenangan yang hakiki, yang sesungguhnya. Bagi mereka, siapa yang menganut suatu agama, maka itu adalah kerugian yang besar. Itu adalah sebuah kemunduran. Adapun yang tidak menganut suatu agama, tidak meyakini suatu agama, maka telah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki. Karena itulah komunis dikatakan sebagai ateis. Orang-orang yang tidak percaya adanya agama, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perkara yang kedua sebagai upaya kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari perpecahan kita sebagai rakyat hendaknya menampakkan sikap taat dan mendengar kepada pemerintah kepada waliul amr dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang baik ini semua dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di kalangan kalian Hampir seluruh para mufassirin ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri di sini adalah ulama dan umara. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah ketaatan yang sifatnya mutlak. Sedangkan taat kepada ulama dan taat kepada pemerintah adalah ketaatan yang sifatnya muqayyad, yaitu selama mereka menyuruh kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sebagai bentuk perwujudan, taat kepada pemerintah, taat kepada waliul amr adalah kita hendaknya menjaga kehormatan mereka. Kita tidak menjatuhkan kehormatan pemerintah. Kita senantiasa menjaga kehormatan mereka Allah eh, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan As-sultanu dhillullah fil ard faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah Pemerintahan itu adalah merupakan naungan Allah di muka bumi maka barang siapa yang menghormatinya maka Allah akan menghormatinya dan siapa yang menghinakannya Allah azza wa jalla akan menghinakannya Para salaf orang-orang terdahulu mengatakan La yazalun nas bi khairin sultan. Manusia keadaannya akan senantiasa baik selama mereka menghormati penguasanya, menghormati pemerintahnya. Karena itu, kita harus bersama-sama dengan pemerintah menampakkan ketaatan dan sikap mendengar kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf demi menjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kemudian bentuk lain sebagai perwujudan dari ketaatan kepada waliul amri adalah at-ta'awun ma'hum 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama, bahu membahu, tolong menolong bersama dengan mereka, bersama dengan pemerintah 'alal birri wat taqwa di atas kebajikan dan takwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika rakyat senantiasa bekerja sama dengan pemerintahnya dalam mewujudkan keamanan dan kedamaian, maka negara akan menjadi kuat. Negara akan menjadi kuat. Semua akan sadar betapa pentingnya menjaga keutuhan sebuah negara. Betapa kita butuh kepada keamanan dan kedamaian. Kadang-kadang kita baru berpikir bahwa kebutuhan kita sangat besar kepada keamanan dan kedamaian ketika melihat ada aksi-aksi yang mengancam keamanan dan kedamaian. Aksi-aksi teror, aksi-aksi kerusakan, aksi-aksi yang membahayakan jiwa. Karena itu, maka hendaknya kita mulai membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf alal birri wa taqwa di atas kebajikan dan takwa Tujuan utamanya adalah dalam rangka menjaga nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada negeri ini, negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri Indonesia. Menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dan melindungi negeri ini dari berbagai hal yang membahayakannya. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin rahimakumullah adalah syukrun nikmah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat merupakan sebuah upaya agar kita bisa menjaga negeri ini dari komunisme, radikalisme, dan juga liberalisme. Patut kita sadari bahwa komunis adalah orang-orang yang sama sekali tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa setiap orang itu tidak memiliki hak atas harta benda yang dimilikinya. Bahkan mereka pun membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang borjuis dan golongan yang proletar. Kemudian mereka menanamkan kebencian yang luar biasa kepada kaum borjuis Seolah-olah mereka memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang mengatur rejeki, mengatur harta benda manusia. Sungguh, ini adalah ideologi setan, ideologi yang sangat membahayakan. Kalau seandainya anak-anak bangsa ini dipengaruhi dengan ideologi yang semacam ini, maka akan rusaklah kehidupan, hancur bangsa dan negara ini. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran ahum yaksimuna rahmatar rabbik apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia kamilah yang membagi-bagi rejeki yang membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunianya hadirin kaum muslimin rahimakumullah maka penting sekali bagi kita untuk menanamkan kepada segenap kaum muslimin kepada seluruh rakyat Indonesia ini agar pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna la lasyadid." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada kalian, "La in syakartum" jika kalian bersyukur, atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian maka aku kata Allah akan menambahkan nikmat itu wala in kafartum dan sebaliknya jika kalian mengkufurinya maka sesungguhnya azabku sangat berat Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam firman-Nya dzalika bi annallaha lam yaqum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang telah merubahnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali karena kita yang telah menjadi penyebabnya. Kalau kita pandai bersyukur, kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan tetap ada bersama kita. Tetapi kalau kita mengabaikannya, kita tidak menjadi hamba Allah yang baik, kita tidak beribadah kepadanya, kita mengkufuri nikmat-nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat itu. Tidaklah terjadi sebuah kerusakan di muka bumi ini melainkan kitalah yang menjadi penyebabnya kita tidak boleh menyandarkan kejelekan kepada Allah Azza wa Jal semua kejelekan yang terjadi itu akibat dari ulah kita sendiri karena itu hendaknya kita selalu muraqabah memperbaiki diri mungkin saja banyaknya kerusakan Terjadinya teror itu disebabkan karena kita kurang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah menghukum kita dengan banyaknya hal-hal yang seperti itu. Khawatifiddin, kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dalam firmannya, wa daraballahu masalan قَرْيَةً kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an umillah fa'adhaqaha Allahu libasal jawi wal khawf bima kanu yasnaun Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah kampung yang pada awalnya kampung tersebut kampung yang aman kampung yang dipenuhi dengan kedamaian rezekinya selalu datang dari berbagai tempat namun karena penduduk dari kampung tersebut mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah cabut nikmat yang dirasakan itu. Allah cabut keamanan, Allah cabut kedamaian yang ada di dalamnya. Kafarat bi'an umillah sekali lagi itu lantaran penduduk kampung tersebut mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal. Akhirnya Allah pun memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan mereka selalu lapar, mereka selalu dihinggapi dengan was-was dan ketakutan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bima kanu yasnaun." Semua itu disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Karena itu kita hadirin kaum muslimin rahimakumullah harus sadar. Kita harus sadar, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan kita, bersyukur dengan hati kita, tidak ada hal yang meragukan. Ya. Tidak ada hal yang merugikan kita semua ketika kita bersyukur dengan baik kepada kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah al-bu'du 'anidz wal ma'asi. Hendaknya kita menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan.